Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu iku ngene qala Nabi alaihi salatu wasalam. Saya ti zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhra, yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubura wa yansawna. Ayuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab tiba bakal teko zamanun zaman ala yang atas umat ini. Yuhibuna ingkang seneng sapa umati khamsan ing barang limo, minal fisoli sing boro-boro tingkah. Wa insana nglalekno sapa umati khamsan ing barang limo. min muka baladiha sangking kosok galine khamsan. Wali ane khamsan. Tapi kuna manane kosok balen misale wali ane khamsan terus yang sakniki. Yuhibuna seneng sapa umati adunya ing donya. Faya solu namu kau ketunggal sopo umati biar klan dunia wen so nana nali sopo umati alus bayang akhirat. Ayat rukuna tesi ninggal sopo umati alam ala amalil akhirat ikron akhirat. Wa yuhibuna lan seneng sopo umati aduro yang omah. Omah mana ya omah di tinggal di Faya tak tali luna kau ketunggal sopo umati. kizi natia kelan mais maisi omah. Wen so nalan tadi sopo umati. Wen so nak jam jam. Wa sona lan lari sapa umati al hisaba ing hisab. Al hisaba ing hisab. Ayat eh, faluna tegese lali wa sona lan lari sapa umati al kubur ing kubur. Ayat eh, ruku tegese ninggal sapa umati al amala ing amal ditanwiriha krana madangi kubur. Wa lan seneng sapa umati al mala ing dunya fa istahiluna moko ketunggal sapa umati bijamihi lan ngumpul nomal. wain sona lan lari sapa umati al hisaba ing hisab. Ayah filu nabi silali sopo umati an bila sangking hisab ya ia iya hingga umati bihi kelawan ikilah mal. Fainal malam kau saat temen dunia. Dunia sungguh seneng itu potensinya mau halal itu teh halal mal iku pun tetap dihisab pengiran. Dawa haramuhu teh harome mal iku pun seksual. Dunia potensinya mau loro halal wes dihisab sekali salah nopo di seksual. Woi hibuna lan seneng sapa umat aliyala ya ing anak atau keluarga ya ahlal bait itu kese keluarga. Wa yansawna lan nanti sapa umati ya al-hura ing widadari fil jinan ing dalam swarga. Wali hibuna lan seneng sapa umati ya an-nafsa ing hawa nafsu detak sing dikaruna wae dituruti. Wa yansawna lan nanti sapa umati Allah ing Allah. Biaya tabiu gambaran untuk anut sapa umati muradaan fusihim ing karepe awake dhewe. Wes yasrukuna lan ninggal sapa mati ya wa mirabba propro perintah wa ta'ala. Dewi kanji Nabi hadis ini ditutup hum minni doa Hum utai wong sing kelakuane ngono iku, hum utai sing kelakuane ngono iku min disange insun iku buroa'u iku wong-wong sing adoh. Mana terbebas sih iku rano urusan be aku dorong Jawa, aku mereka itu semua gak punya urusan sama saya, dianggap orang nopo lain. Bu, bu ada untuk wong sing adoh kabeh. Wa ana uta ingsun minjum sange wong akeh yo ya bari onu terbebas, man terbebas gak punya urusan. Mesti simbol lo itu itu se ati. Eh terus niki pun zaman Nabi dengan tiga anak saya ti bakal teko saya wis ora bakal teko wis lakon ini to. Ora zaman bakal saya wis ora terima bakal teko no oh, sakia ini lakon ini serap orang umat itu sakia ini umat is saya ingatkan kalau terang loh kalau mau jadi tentang pangeran, pokoknya terutama itu masalah fikihnya ya. Saya ulang lagi, saya ngaji di mana-mana itu terutama masalah fikihnya, karena masalah fikih itu saya ini semula hilang. Mengenai kulo suwon sing seneng-seneng kulo meskipun buatan sakit mau kitab ya maca terjemahan takrib atau terjemahan Islam nopo. Oh, saya fikih kudu mateng. Saya coba ya kiai-kiai tengkota, kiai-kiai yang terkenal itu Wakasane Islam budaya, sampai Islam kultural, sedito Islam formal, boh sunnah Rasul, tapi fakir fakir sunnah Rasul itu sing sing biaya juga tau dipikir, mulai mulai sunnah nomor Rasul kamu tandai salah satu sikap. Pak Mustafa itu orang singkrang toh, mesti toh urun nopo toh, Sing marat itu malah urun fakir toh, kalau sunnah itu fakir dari sunnah Rasul itu. Dari saya jadi tinangannya, kowe kok nyifati nabi fakir toh itu dosa. Betul ada hadis ahyini miskinan wa amitni miskinan. Tapi wasofahu wa ta'ala bi annahu wa wajad alam yajidka yatiman fa wa wajadaka dolan fahadha wa wajadaka ailan fahuna. mana ngaji bin Hatam. Saiki sifatnya Allah tentang Nabi itu kan tahu Nabi itu tidak ngerti ngaji yang jenenge pertama jadi Nabi. Kemudian Allah dakwah fahada. Kemudian diberi apa? Petunjuk maknanya dipandu jadi orang top, orang pintar. Kemudian Nabi diantara sifatnya Allah kepada Nabi adalah Muhammad. Saya menemukan kamu dalam keadaan ailan, orang yang susah. Fa'alna kemudian aku nyugano kue. Saiki Allah nyugano Nabi, kok maknanya kasih suga apa kasih melarat? Kasih. suga. Itu masalah bagi kita. Makanya dari Imam Ghazali, kabeh ku hulat, hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Saya repot orang politik. Nabi itu pemimpin pan Arabi Sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. Terus ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, mbahmu soal yang ngomong tuh di sini. Wah, yang gede-gede ya, yang mantu-mantu ya, yang gede-gede juga, wah. Waktu Nabi kok jadi ngono iku piye ngono. <laughs> Acara bapak ada bapak. Bapak nak ngerti kalau kula aku bego, nak nekane pengajian pidato balik malah bingung. Mas ora bingung gawe, bingung napa? Ngomong tok tindiku iku apa wae ngomong <laughs> maksudnya. Kalau kan ya sering seminar mana dulu ngurung, kadang bingung. Jadi sengaja kitab sak foto-foto era roh ngono iku iku Islam <laughs> anyaran kok iso ngomong tok kono iku ilmune kundi wae. Aku jadi mbak pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqa apa saja, itu terlalu orang tahu sinau fakir, Gak sinau fakir, terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah sing nulis. Yang Nabi kok disifati presiden pan Arabik, terus menerima pluralisme yang Madinah. Ora mungkin oh, khusus Mekah Medina iku ana ayat innamal Jason, najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim. Eh. Jadi ini mungkin terus doa tentang hadis niki. bukan sama saya hitung. Hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, hampir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung majib no zakat Zakat itu ya kira-kira sagepnya misalnya kalau bolak balik matur misalnya isiruna miskolan 20 miskol sama dengan itu 40 eh, eh, sekitar 85 gram gitu 85 gram misalnya digawe ikhtiar 80 gram 80 gram kalau 1 gramnya 500 ribu kan berarti 40 40 juta jadi orang kalau punya harta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu zakatnya minta rubul rubul apa usur dua persen setengah kira-kira berakhir nah, karena Mustafa pak orang saya tahu bro sanggup patang puluh juta dua ratus dari Mustafa dua ratus eh hitungnya gini loh seper sepuluh e patang pulau gitu. bro empat juta empat juta itu seperempat ya Ya satu juta itu ada mas. Masa mas? Satu jutanya dua per dua lima, dua lima kali empat puluh. Hmm, dari dua lima per satu. Buatan-buatan saya ngomong dari Jawa, ngomong dari Sofa. Berapa-berapa mas? Jadi berapa-berapa detik nih? Dua puluh lima ribu kali empat puluh. Oh sidik mas. Ayo iya, satu juta, Matematika Arab boleh gampang gak ngono. Pokoknya rubul usur itu patang puluh juta. Itu usur se seperempat seper sepuluh empat puluh ya. Empat juta. Barang empat juta itu seperempatnya. Satu juta. Mulai bahasa Arab boleh gampang. Pokoknya bahasa Arab misalnya sak miliar, sak miliar itu kita mari matematika, mas matematika gampang. Sak miliar itu sepuluh persen berapa? Satu juta. Berarti seperempatnya. 5 juta. Berarti per sak miliar itu dua lima juta. Lah anak satu juta, ngono satu juta itu sepersepuluh biro, satu sewu, satu sewu seperempat biro. Kali lima. Lalu bahasa Arab pun agak matematika bertahap ya mau rubul usul. Kalau nanti ketemu pakar matematika, gara matematika cepat kulo. Kau dia ini gak poro gabet, aku harus bisa poro gabet, model Arab, <laughs> matematika Arab. Di wong alim matematika, cuman wiridan. Saya ulang lagi ya bahayanya kita mencintai satu ilmu yang kadang nuruti nafsu itu menik. Kalau Rasulullah kadung wajib zakat, itu artinya naik wong Islam ya duwe sekitar 40 juta. Haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al amru bisa ya, memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya ketika kue tak tuku sate misalnya atau tak kon tuku opo nih gue giwangan berarti kamu punya kemampuan jalan ke giwangan dengan segala perangkatnya misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat berarti disuruh wudhu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang su suci. Makanya kata Imam Ghazali, semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab ya juga banyak sehingga ya dari riwayat Allah maaf ini miskinan wa ini miskin. Sehingga kita ini enggak, kata Imam Ghazali tidak usah gula tidak usah berlebihan. Ya. Kita kita ngomong fakih saja. Maksudnya ngomong fakih ya tadi. saya mau kadung juga ya kita bicara zakat, wajib haji. saya mau kadung melarat Ya sekali iso nambahnya awakmu dhewe, sembuh tambah nih beri mbek kodok kotor, mbok melarat turunan, pokoknya walhasil sementing kira disalahno perkara melarat aras-arasan iku ae sementing nopo, orang corona nopo, Aras-arasan. Terus kata Imam Ghazali begini ditutup gini fatwanya, sama masih ingat. Jika fatwa itu berdasar masing-masing, maka fatwa itu fiho yatil kubhi Net elek, orang terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan, mereka jarang tuh yang terang kota saub yang fikih. Ya jarang. Misalnya gini, api api urip nak ngadepi pejabat. Nah cara tasawuf ya tuh pejabat tuh api wae ono rine, Pemenang rapi. cara tasawuf. Tapi nak cara fakir gak gitu. Saya kira pejabat di kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugeno Islam, sing justru ya ulama, mereka sama sekali gak mau bina. Ya sama sekali gak mau apa? Bina. Cara ayu rondo ning pojok desa, aku ditakoi Mustafa, Gus apike piye? Aku nasi takok Mustafa ya doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing mariki wong nakal-nakal desa itu jadi daerah fasik. Enak didui Mustafa kan tidak majelis taklim. ya tapi misalnya aku mendingin parkir bos, dari mana Mustafa sepi rokok takon parkir. Ini kan masalah fikih. Nah. Makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan saelele umatku yubi ya nabi ya umatku. Dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal. Sehingga biasanya ulama ya ngukur rawaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, YP umat Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? pas Dan itu kita harus ngomong terus sampai sebenarnya kesuan orang Allah Subhanahu wa taala. Ada nih hadis-hadis ngomong Nabi ngeritik ngomong fasik yang tak ngamet Tapi Nabi muji ngomong fasik yang tak ngamet Mana muji memberi harapan apa? Memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati justru syafaatku tak kena umatku sing dodo dosa karena memberi harapan tapi Nabi nak ngeritik wong fasik entek ngamek matun dzulumatun yaumal kiamah fasik ku sampe nanane kena peteng nak kiamat nak dekne duwe apik dikekno sing didolimi nak eleke sing didolimi dikekno dekne supaya bangkrut ben kere <laughs> dadi jadi Nabi di saat yang sama ngeritik kong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi Nah, fakih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak mau hadis itu benar. Nah, terus terusannya begitu sama. Yuhibu nadunya wa yansawna ubah. Dari Ibn Khaldun anak sini. Yuhibu nadunya lid dunya. Nama yuhibu nadunya lid dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunia ya krono dunia itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, Ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunia karena dunia. Misalnya kamu di anak menjadi bupati, eh ben bantul suasana Islam. Paling tidak ya lumayan lah bupati ini santri. Begitu juga ben jadi gubernur daripada dipimpin Cina, santri-santri yang saatnya ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islam yang seperti ini bukan yuhi budaya dunia lid Misalnya orang anak kiai alim udah di dosen, eh ben kampus ono suasana santri, orang kabeh sekuler itu berarti tidak dunia krono du, dunia. Dunia hanya sebagai apa sarah sarah sarah itu dari itu Begitu seterusnya semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, makanya dunia yang nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia yang mahal sujud adalah tempat sujud Saya jadi saya ulang lagi. Misalnya Allah mengkritik dunia aku mau mata ulurur nipu putok Berarti dunia sing ganggu tuh, nyong sing nuruti nafsu Nah, tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek. Dunia itu mazru'atul akhirah. Gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Yang lebih suarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya uang dore ngaji, udah kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang menuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para kuang ayu nih pojok so, nak niatin nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niatin merah nafsu, gue ngaji, gue bina, bener ada di aset kefasikan, bener gak dimanfaatkan yang tiang nopo. Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, sangat bisa. Kalau itu, Maksudnya ini Mas Samsi ikhtiar itu ya. Kalau nomor keliru yang bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang jorong ya dos dua ya anak Joko. Kadang di misalnya minduan. Dengan cara seperti itu kan gak ada fit fitnah. Nafsu Yorapati ya rapati yo ambek paman. Semarin mulai beli rono kok dhewean. Lha iku kan kan Saja Sakjane iso dielmoni, elmoni. Kowe misalnya tak mau Gus Rongono ra Mulane cara kanjeng Nabi pantangane iku layak luwana rojilun, bimroatin, sementing aja dhewe. Lah mari masari fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas luntu Dewi anan. Ya jadi iso dielmoni. Ya kan ya jajal ya anak orang ayu, sepirono ngajak Mas Tri Mustofa. Mereka rebutan. <laughs> Waduh, waduh. Jadi ajarannya iso dielmoni iku. Iso. Ayo gue masuk Eh, kenangan saya pada Ibu holding itu tadi dia jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena melihat negara hanya sisi tohutnya jadi pejabat mesti kelakuan ini ini ya repot nggak sing tomak melihat negaranya prospek ah, kenal pejabat ternak oh, bodoh kacau nih kan tidak usah seperti itu semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat terserah kita yang ngelola nah, caranya ngelola gimana dengan fakir seorang lagi apa dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi ya alim alim sufi tapi rada goblok ya alim tapi alim banget nah, goblok ya dia ini orang belum kanjaran Gus-Gus gede jadi alasannya Gus kanjaran Gus-Gus gede mari hati wangkot mari sombong akhirnya kanjaran santri sing larat-larat ber, ya bertahun-tahun dia kalau saya kan enggak kancaran rogen ya gelem, gus gede ya gelem, mau jelas ya gelem, gus Terus ya, pokoknya terserah pengiran pangeran kula ana takdiri pangeran. Singkat cerita, pernah tanya saya, terus dengan wong alim kancanan wong suka ya gelem, terus gede ya gelem melarat gelem. Alasannya Dan ya, aku kancanan melarat terus. iyo ayam. Tak nyak ngene. Kancanan wong ayu coba nih syahwat, nah kancanan wong elek coba nih ngenyak. Kancanan Gus gede coba nih kasut, kancanan wong cilik coba nih memperbudak rohku kowe mbek sing daerahno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi. Ya padha kok Firaun ngongkon ngongkon. Jadi dunia kabeh coba nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak arah kasut tomak. Ya iku tok pilihane. Nak kancanan padha-padha ya padha ra jelas mau ora Jadi urip kowe kancanan sugih ra rawan tomak utawa kasut Pilihane loro tok. Nak akrab tomak, nak gedeng kasut. Kancanan wong cilik terus pikirane Misalnya kue soleh lah, kan orang cilik kita pun jago WC, pun jago gudang. Mesti pikiran pertama itu sekenyek. Ya kan gak mungkin. kita tanggo mitra dagang, nggo investasi. Ya kan gak mungkin garan larat yang no Apa? Mitra. Pisik pikiran mana? Ya jajal mesti ketemu suka-suka, mesti wong itu di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti yang ini gudang iki, gudang gue tak kon jaga gudang apa jaga WC. Kan gak mungkin potongan kue apa jadi direktur direktur pemasaran rai ini nggak mayono kan artinya manusia itu nah terus masa terus tobat berarti kalau dosa sekarang kan dosa karena nggak difeki tadi dia hanya takut hisap kemudian gue kan banyak kiai kiai sekarang yang kancana nomor larat to LSM LSM yang sana ini kancana nomor larat to mana dia nak iso dikelola terus darah suka berjuwis sebuah tahun ini lah ya, ya tentu oknum ini tidak boleh. Fakih seperti itu tidak boleh. KB itu ada fakihnya. Ada apa? lima komen rijal, likul rijalin makom. Ada fakihnya, ada proporsinya. Jadi di kancaran wong ayu tadi, potensi dosanya tentu sahabat. Sahabat itu dosa. Tapi kancaran wong elek, cawe itu elek keriting untune metu. Yo, ya tekat yo ya dosa, kowe kancaran niat kan Saya gitu, dosane nengenya, sahabat itu jorok ditimbang. Oh, dhuwur kan ya? Terus ah, aku ono kancane nang ayu, aku ora ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. cakok kok senengane kok oh ngono. Maksudnya ben wong sing kancanan wong elek tok iku ya tobat nana. Misalnya aku kancanan wong elek Gus gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandakane elek iku. Aku kancanan elek benda sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam kandakane sing mbok kancani kira-kira protes ora? Protes ora? protes. Wah, semana jebule ngancani aku berkorong ngono kan ya gitu. Makanya Imam Ghazali ngendikan jangan seperti itu. Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di juz dua kalau di ikhya saya, cetakan saya itu juz 2 bab kita bu akhlakin nubuah. Di situ Imam Ghazali kita Nabi yang mendakwayo wong suga, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat semua didakwai Nabi. Tidak membeda bedakan. Karena kalau wayu wong sugih tok sakit sing melarat, dakwai wayu melarat tok wong sugih ya butuh hidayah, ya, wong ayu ya butuh hidayah, wong elek ya butuh. Ini sing bener, ya, bener. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh Ya mau misalnya orang wedok ayu nih bodoh desa semula jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekati dia. Caranya nggak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentang selentang Karena panduannya Nabi bila ya khuwana rojulun bim ro'ajen. Kamu jangan sendiri. Misalnya dia mulai diperkenalkan Pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau dekati tanpa pemandu ini ya nafsu akhirnya. Atau kue cuci tangan sama sekali gak peduli. Nah ternyata yang peduli nyuwun saud yang tiang fa fasek, Akhirnya dimanfaatkan orang fasek, jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai kulon nunggu sejanji wek pengiran saya di mana mana akan ngomong fakir. Karena ini yang mulai ditinggal. Kalau Islam Islam Indonesia itu waduh ngomong rafik Haji haji itu pertemuan internasional terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin cito kabeh pakaiannya ikhram. Lah misalnya iso ngono lah terus raro syarat rukune tuwah terus kabeh opo? Apa kenalan terus? Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngepas kaji kok beda tuh ngomong bener bapak ngomong apa wae. mesti yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syarat biye, syarat saya biye, nak sa'i ku ora rukun itu tawaf bek sa'i ngomong ini persahabatan internasional. apa kenalan. Akhirnya berkaji orang bakas rukun syarat tawaf tapi cerita, walah nang Mekah waduh umpiran. Waktu putih, sak dunia tuh pek <laughs> terus kenangan kaji kok ngono gue pilih tul tul. Ini kadang ya kiai mas, oh inalilah, wa inailah rojiun tenan. Ya sebenarnya dulang itu yang pokok-pokok dulu, mikot itu apa, terus tawaf itu apa, syarat sahnya itu piye. Terus bakas kesunatan, kesuwen. sunat itu orang mesti kesampaian loh. <laughs> Yang pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam tuh mulai gitu. Orang langsung gede-gede tapi melupakan sing pokok pokok. Itu sanggainya. Kalau bolak balik suami yang pada haji gus, kalau dengan no haji kalau mabur ini tak takut. Wah, buatan bumbu. Nah sakit nggak jangan nanti sinau haji dereng, sinau rian. Kalian kiai berikut ini ada sampai saya tongkol sampai belajar. Kue dengan no dek negaji kau ya uang apa nembak sepeda motor rapat iso. Kalau dengan no selamat, mungkin ke kalau dengan no uang numpak sepeda motor rapat iso, kau oh, bakas selamat. Jadi selamat itu saya usai numpak sepeda motor lagi dongak no. Selamat dong numpak rapati iso kok betul nggak no. Selamat itu kali gue ngecol anakmu lagi numpak sepeda ontel numpak iso rambut tuh gue iso orang berangkat tak nggak no selamat. <laughs> Yo yo yo yo kalau wong rukun syarat kaji rai iso kok dongano kaji map. Nah, dulu tuh kalau no wong orang pati iso sholat yai. Dongano ke sholat kalau ditampi. Oh iya iya cum. Mesti ini adalah tes. Lah, roh carane wudhu dereng. Roh carane itu mana dereng. Tapi sebetulnya tak doa lo ditompo. Yo kiai sarap tuh. <laughs> Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Nah, coba nih saya saiki ora seneng ngomong fikih. Senauzubillah saya saiki parah. Sak toko-toko, wis kula nusus. Kula bolak-balik jene di acara-acara konsorsium apa sing engke-engke seminar apa hikmah sholat terus <laughs> orang hikmah itu orang penting sah orang fakih mengusir sesuai hikmah kok senam yoga wih ngono aduh matekno ngomong ruko peregangan takbir boh kono ambil napas sesuai sholat kok koyo senam apa yoga <laughs> kado utek <laughs> Ya bener pangeran gawe gerakan sholat ono hikmah tapi tidak ke hikmah anu kok koyo senam apa Apa sok takbir kena be Allah diniati ngambil apa? penapasan. <laughs> Enggak ruko diniati apa? Pergangan. Nah, engko terus ada orang sing cangkem melek, wah tanpa sholat pun saya bisa ngatur semua itu. Saya kira mau jadi yoga tok malah repot. Mana kula dia bingung jadi wong alim dia bingung. Apa rasa setuju piye biar pangeran dia gerakan ana hikmahe. Setuju kok sholat kok senam apa? Yoga. Lah kita kok itu kula bola balik itu. Gus ini ada acara gini-gini, jangan diminta ada <laughs> acara apa? Senam yoga. Iku ora ngomel, gua ngeling nang wong-wong ben ana-ana. Yo ya biasa wae takbir takbir. Oh, kok hikmah piye pangeran ngutus mesti ana hikmah. Wis ngono ae ora usah. Hikmah takbir ya wis ngrasa nek Allah paling gede terima kawula pe sungkem ning pangeran. Wis mesti ya iku. Nak hikmah hikmah fisik ya mbak. Mereka suatu saat nak ditanya ini kira iso jawab. Ono wong sholat terus tapi setruk, tau sholat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan sholat perlu dipertanyakan. Malah repot nak ditakoni ya. Tapi nak kaya aku kan rangarah terus. Gunanya sholat apa? Ben kita lani pangeran. Barang kan ora iso. Rangarah salah, no? sholat apa? Ben sujud yang pangeran kau lho. aku mau luhur ben sungkem. Karena kamu hikmah sholat terus kira Kau harus sholat terus pelarat. segera sholat. Juga ya, semalar iso jawab satu terus. Mana kalau rata promosi duka, gampang nulis. Kalau dikonco duka, itu ya kalah juga, sih rata duka. Wis ora ngono. Pokoke difeki mawon difeki. Ya tadi kula baleni malih. Semua kritiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dunia, gimana nih dunia sing jadi tempat nurutin, apa nafsu. Tapi nak dunia sing jadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunia sing barokah, dunia sing disebut masroatul akhirah. Jadi tanduran apa akhir. Kalau terus Wal makola tu tema kola asal ya satu kangka kaping telu iku ngene. Kola dawuh sapa Nabi wali alaihi salatu wasalam dawuh la yutillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yuti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin barang suci ora paring khamsan ing barang lima minal hayati sing boro-boro tingkah. Illa wa qad a'adda illa wa qad a'adda kecuali teman-teman harus nyediakan sapa wa taala hayati sing nyediakno sapa wa taala lagu maring ahad ana khomsan ing lima ukhra kang liya min jazaiha sange walase khomsan ada lima hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan lima hal yang lain sebagai bonus sebagai hadiah misalnya ngeten layuk ti ora paring sapa Allah taala hi ing wong eh Allah ti ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak-awak sen awawi kono ono ini malah dikai sarah malah bingung Allahu asyakhsa yang sing iso maca malah bingung ono Allahu ono Maksudnya Allahu genteni faile yukti, no? Genteni faile yukti asakso genteni maf'ul bayi. Hi. Ono ono saya nawa cari saya juga nggak protes, enggak. Selalu terang, no malah bingung ini malah bingung nggak. Ya <laughs> kan ini terus Allahu Nah, saya malah bingung dong, kan, cari saya latihan santri malah bingung nggak? kabeh terkepo apa. Ya kangkang sing isek mondok sing isek belajar ya, tak terangno ya. Dadi Allahu gendani faile yukti asakso gendani maful Oke. Terus jadi ini Allahu asahso Allahu tegese tilahu asahso. Oh Ono no esen Nawawi. Ah, kesen Nawawi. Jane dekne ya wong alim tukang ngarang kitab. Wis kabudut-kabudut dikait-kait no. Nah, nong promosi iki butuh bahan Nawawi mbok ora ngono wis. Ono ono. Sampai tekan sing mati-mati do didoli di tangan meneh layu tihi ora paring sapa apa hi ing wong awahu e layu ti awahu asahso e layu ti lahu as sahso ora mbok waca dadi sito Allah iku asahsu wa malah <laughs> perkara malah kafir tok Allah ora paring asyukra ing syukur linikmati maring nikmat Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa su syukur illa wa kota ada kecuali yang tawusnya diano sopa Allah lagu maring sakes awalnya diano asia data yang ketambahan ala tilkan nikmati yang atasnya mengkon mengkono seseorang kok ditetir bisa syukur artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambah tambahan maka Allah dawa la in syakartum la azidan akum la in syakartum lamun syukur syurah kabeh la dan lagi bakal nyembah yang kuming syurah kabeh Wala yu'tihi ad-du'a illa waqad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'ti lan ora paring sapa Allah ing wong ad ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa waqad ta'adda. Kecuali bener-bener harus nyediakno sapa Allah taala lahu maring wong al istijabata ing sebadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya di sedih. Kadang kan nono dungo tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilih Allah yang tidak yang dipilihkan di dia. Dia dan misalnya gue senang Sri, oleh senang tenanan sampai dungo ya Allah kulo nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri ku misalnya minta bejat atau Sri itu sama sekali solihah sebetulnya dia solihah tapi sama sekali tidak seneng gue. Kira-kira nak nabi kue mador, mador. Allah untuk kue be inem. Itu berarti kan Berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah di apa mencari ganti gantinya. Mereka Allah dengar dengan istri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. lah. Jadi ya pangeran kan pangeran yang ngake Kue dungo jalur dene dene dungo berlindung dari kamu. <laughs> mati mandinan apa? Mana keneng neng ayu Iku orang untuk perkara ini sing elek dungo lah mereka cek ya, ya Allah lindungi saya dari dunia. <laughs> Yang pengirannya mau ngake, ora oleh mihak salah sitos ah, dua kubu itu pengirannya ya Allah kabe. Caranya seneng Allah ya macam-macam. Situ Islam formalis, situ Islam tradisionalis. Iku ora omongane pengamat asline ini ya ora ono ngene kuwi ora ono. Nek ora usah anut pengamat aneh Wong nganggur, pengamat itu wong nganggur. kok dianalisis aneh oh. aneh Wong dunia kadang ketepaan nono ae, mesti ngerti-ngerti mau. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, kamu ini serah cocok terus. Ah, jenis kau loh yang pangeran gue dianalisis. Saya nih adu nih kau loh yang pangeran. Masuk ke kerja nih pabrik raro majikanmu jenisnya sopo kan jauh ya lucu. Ya aku ning donya. Karena aku barang sing pokok-pokok rasa dianalisis. Ya wis dianalisis kenapa kok makan dikunyah. Lah kon nguntal. <laughs> Ya wis di barbaro malah tuh dipti. Utu dongakno sira kabeh ning ingsun asfaji mongko nyebadene ingsun laku maring sira kabeh. Iki nek aku ben niru donga sing sing mandi ya iki, tapi kan mesti raspati seneng donga ngene. Karena urusane dhuwit. Ruya dan ruya nopo anda saat temen kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Engkau kala dawa sama Nabi Allahumma do Allah Iki dungane Nabi Ini saat temen ingsun as'alu nyon ingsun kaing panjenengan Ingsun jaluk nafsan ing jiwa mutmainnatan kang tenang Nak pikiran tenang kan duit akeh. Nak tenang cara kanjeng Nabi ngene. Maknane tenang ngeten Gus Kanjeng Nabi Gusti. Tuk minu iman opo nafsi. Jiwa saya itu iman bili ko ika. Kalian ketemu jenengan. Ya Allah. Berikan kami rizki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman. Yang selalu iman. Siap ketemu jenengan. Watar dolan rido opo jiwa di kodo ika kan kodo evan jenengan. Nak jenengan ngontok kulo nopo mawon diri itu. Watak nak ulan nompo opo jiwa di atau ika kan peparingin jenengan. Nah itu enak kepengen dulu kaji nabi. Jadi Raja Lu, ya Allah berikan kami jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada Engkau, ridho pada keputusan Engkau, dan ridho puas neriman sampai apa saja yang Kau beri, berikan. Nah, aku kan gak jiwa tenang yuk. Bojo ayu, duwe apa? Wah, saya pokoknya jadi bos ini gue mana jadi bos. Orang lo no nih. Wah, suara karu-karuan yuk. Ya, kita coba lagi, Allahumma ini asalukan nafsan mutmainnah tu'minu biliko ika watardo tardo bikodo ika wataknau biato ika ruang ruang yang hati sebab atau berani untuk mudah terus dan tidak setiap saat terbukti kalah kurang untuk itu wala yuktihi al istighfaro illa waqad ta'adda lahul ghufran wala yukti lan ora paring sapa ing wong al istighfaro ing istighfar illa waqad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lahum man al ghufrana ing disepuro Ila kota ada kecuali di nyediakno sapa Allah lalu maring man al istighfara ing disepuro. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaafkan. Jadi anggar ana wong kok ditakdir istighfar insya Allah alamat sudah dimaafkan. Mergo Allah kan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istaghfiru jalo ya sepura sira kabeh rabbakum pengiran sira innahu inna wa ta'ala iku kana ana sapa wa ghafaran dat sing akeh Ruwiyah dan riwayat Nabi anawi saat dunia kanji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku kola dawa sopo Nabi. Dawa gitu. Lau akhtotum. Lamun salah siro kabeh tata luwo. Sigo tumeka po koto yakum kesalahan siro kabeh asama ing langit. Umpama kowe salah. Nanti tumpuan salam lu disusun nganti dok langit. Tuma tu betum mengkoni tobat siro kabeh lata bagine maringe tobat sapa Allah Allah alikum ngatas siro kabeh. Mana Islam Islam sing formalis, sing terlalu formalis itu kadang maca hadis ini. Tapi seperti kata saya tadi, Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Jadi Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggap orang fasik itu rival beratnya. Apa rival beratnya? Sehingga tohut kabeh. Gak bener kabeh, harus kita lawan. Sehingga lawan di Sobo. Kowe itu kiai, kowe itu tokoh. Sing diutus Allah itu kan lindungi umat malah bebok lawan. Sing kowe kiai panutan umat rong fasek apa dilawan terus iku malah piye? Wong fasek pun itu dibina, buktine dikei harapan mbek Allah Subhanahu wa taala. Sing penting aja dilegimitasi. Mereka nak mbok legimitasi, wong mbok lawan naik, mbok eling wae fasek meneh mbok legimitasi. Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi, satu sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketulah. Tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina. Dia sempat dua anak buah, kue orang melakukan pembinaan. Tapi nak yang melakukan pembinaan. Misalnya badar judinya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengah, pengaruh dan sebagainya. Sementing kita tidak tidak putus asa. Bukti nih wong fasek pun didawi di Nabi umpomo wong fasek udusan yang anti langit kemudian mereka mau tobat lata bawahu alaikum pasti diberi tobat kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita tidak? Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia karena takut ketularan fase kan bisa dikelola secara fakir. Seorang lagi bisa dikelola secara apa? Fakir. Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati. Sementing kalau sulam Taufik semua itu filah walillah, semua itu karena Allah dan dalam konteks negara no agamane Allah. Ruang riwayat hati sobat Ibnu Majah Ibnu Majah. Wala yuktihi atau bata illa waqata ta'ad dalahul qabula. Wala yukti lan ora maringi sapa Allah hu ing abet atau bata ing tobat. Seseorang tidak dikasih tobat illa waqata ada. Kecuali setelah nyediakno sapa wa taala lagu maring wong al qabula ing ditampa. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti diterima eko bulat tobat tegese Allah mesti jamin ditampani tobat jadi nak tobat kira sama memang ditompo tau ora mesti ditompo bukan karena tobat kita sempurna tapi karena jembari rahmati Allah Ruyatin riwayat nopo ana saat temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dahulu sapa Nabi dawuh ngene Maktubun haulal kopla antuh lakot dunia. Biar bati Allah fi amin apa sing ditulis wa inni la liman taba wa amana wa amila solihan tummah tada. Maktubun ini den tulis halal arsi ono ing sekelilingi aras qabla antuh lakum. Sedurunge itu digawe apa dunia apa dunya bi arbaati alafi amin sedurunge digawe 4000 tahun. Sebelum 4000 tahun sebelum dunia. Nah, aku kan terima SM sebelum Masehi. Berarti SD sebelum dunia, no? Kan agak tahun kan apa? SM. Misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no? Jadi apa? SD, no? Sebelum sebelum dunia. Jadi ya SD ya, sebelum apa? Dia kira ngarang buku kayak modelnya orang SM toh tapi no? SD bingung ya, sing mau bingung ya sarap. Ya. ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4000 tahun itu ditulis di seputar aras ada kalimat wa ini laghfar Wa ini lan sak temen ingsun Allah lahu farun dektine zat sing akeh nyerupa nyepurane. Saya ini pemaaf sekali kata Allah liman maring wong tabah kang gelem tobat sapa ma. Padahal orang tobat maknane tau do so iku dikai harap harapan. Ana Islam Islam terlalu formalis yo keliru. Mosok mbek wong fasik ini ngono lawan habisi. Orang malah gak nyawa menurut pas habisi. Enak. Malaikat Israel itu kan nyapu nyawa nggak bisine ngenteni print perintah ngawur kabeh ana prosedure sembuh tapi aja terus ngene orang fase ya mati nabi kancani wae ya katut fasik ya. iman pas-pasan wae anak-anak ya wis pokoke semuanya dikelola secara fikih ya ulang apa dikelola secara fikih Aku iku dat sing akeh nyukurane liman mari wong tabar kang tobat sapa man. Wa amana lan gelem iman sapa man. Wa amila lan gelem nglakoni sapa man salihan ing amal saleh. Sumata da mongko nuli nampa pituduh sapa wong. Rawahu wala yu'tihi sadaqata illa wa qata adalagu taqabbula wala yu'tilan ora paring sapa wa taala ing man sadaqata ing sedekah Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah ya saya ulang lagi Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah illa wa qata ada kecuali wis nyediakno sapa wa lahu maring man ataqabbula ing ditampa setiap orang yang ditakdir sedekah pasti Allah sudah menyediakan pasti ditompo ya tadi bukan karena kesempurnaan sedekah kita tapi saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kene apik apik piye? Pangeran ora perlu ngapresiasi wong sing mbok sedekah ya duwe pangeran dunyane pangeran mbok kelak mbok kena kawulane. Pangeran prestasimu apa? Kan ora ana prestasine. Mulane ditompone iku mergo Allah Maha api adi'an, Nah, masalah cara ilmu hakikat ya terus duwe ya wae pangeran, sembuh kae ya kawulane pangeran. Ya wis tetapi ya, saya jelas sangking api pangeran apa? Tidak ada seseorang sodako kecuali Allah telah menjamin dia pasti diteri. Ya, ya, tadi bukan karena kebaikan sodako itu, tapi karena kebaikannya Allah Subhanahu wa Eh, khusulat atau itu kasi hasil ditompok. Nah, pokoknya sering dengar sih kalau ijazah, nih pokoknya Allahumma ilham akun ahlan anablu wa rahmataka farahmatuka ahlun antab Duhoni, jika amal saya tidak layak untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan, tapi rahmat jenengan selalu mampu, selalu bisa menggapai saya. Misalnya kayak lebih swargo, swargo mewah ngono, hmm. hotel mewah biasa, saya sedino sak juta, lan swargo selawase terbayar di rosis. Mau mbok tuku, baik sholat lima waktu, sing kesusu, sing ngiling HP, eling duit, cukup ngamalem gue tuku suwargo. Gak cukup, Dora. Gak cukup. Belum urung raimu kan kudu ngoperasi rai macam-macam. Swarga kan kudu ganteng. Iku sing ngentekno dhuwit. Rai ini iki ditoto. Iku ning Bandung wis malah punya kabeh. Jadi, <laughs> jadi, Lah iya iku gunggung rubah rai tok biayane wes wis piye. Tapi nyatanya swarga bisa kita gapai. Ora kok krono amal kita cukup, tapi sing cukup rahmate Allah. Soalnya melani kaji nabi nak mari dungo luar biasa. Makanya kulo yakin, endul yakin, hakul yakin. Orang no wong para pangeran kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin semua orang Islam itu iman. Saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu. Tapi tetap apa sing iman ma'al ilmi nopo iman ma'al ilmi iman disertai nger ngerti. ini ya, contoh gampang misalnya gini. Saya itu kagum sama Rasulullah misalnya gini dan ini bisa sampai praktekkan Wong sing bermalaman dugem misalnya. Dia nari-nari bawang ayu-ayu terus dugem. Mungkin dia punya kenikmatan. Eh, karena itu memang nikmat bagi seorang lelaki, mungkin itu nikmat. Kemudian semua manusia punya nafsu, tentu kalau itu dilarang kan beras Berat karena dia ingin hiburan juga. Tapi apa kata Nabi? resepnya jadi Nabi itu ganteng Congko itu seneng ibadah. Seneng nikmati barang si jualan no pengira yang suami istri diolehno hubungan suami istri sehingga dia terhibur oleh sesuatu yang halal orang yang punya rikotul kolbi punya hati halus nyipasi anak nganti turu ya seneng era karuna padahal tanpa dugem wong wong sing punya rati ati ape kemudian nyipasi anak nganti turu ngeloni anak nganti turu itu nikmate mbek sing sedang dugem juga tidak kah kalah Urung kiai-kiai soleh sing ngaji pasanan ngaji mbek santri ngaji rong jam telung jam yo nek mati ra karo. Yo ngalah-ngalah nek mati wong sesidang mak sih. Begitu juga seterusnya. Wong-wong sing koyo sak rugen-rugen ngopi ning omah terus gosip gaya neng analisis pilpres. Uh, iku ya nek mati ra karuan. <laughs> Wadal yo to bopo, muan apa Ngono iku ya bantah-bantahan kaya padha pengamate sing entuk gaji. Kuwi ku yo senenge jadi artinya apa? Orang untuk bisa seneng itu tidak harus melakukan mak maksiat. Mulane untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep. Mulane kue sing seneng toat. Mulane Allah dawuh kul bifadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kowe eling nak ning dunya ku untuk fadl Allah untuk rahmat. Terus syaratnya kudu seneng. Mulane bapak anak-anak kiai merengut giring ra keren. Bapak niku paling seneng jenenge mbek merengut. Karena tadi dunia itu gon maksiat nganti wong maksiat itu golek sen terus saya kini gon toat kok disusah no itu nak nganti ora seneng terus piye wong seneng itu satu-satunya cara untuk melawan kesenangan dalam mak mas mana sing tadi gigi gak usah merengat merengut sing seneng ngaji itu sing seneng orang maksiat itu sing seneng sehingga nafsu kita sudah tercukupi karena wes kasil sen Ibu sirine Nabi ngendikan wa di ilayya min dunyakum at-tibuan nisa terus ngendikan wa qurratu aini fis. Ngaji Nabi ora toh ya. Nabi wong coba Nabi itu tokoh besar. Beliau ngadepi wong kafir-kafir sing jahat-jahat. Setiap saat bisa diculik, dibunuh. Iku Nabi kalau panik, panik misalnya setengah rolas. Dhuwur kene jam. Yo. misalnya setengah rolas sebelum duhur atau sebelum azan apalagi sebelum subuh Ibu Nabi mau kamu laku nang dalam. Ditanya Aisyah, ya Rasulullah kenapa engkau taruh di taruh itu mau kamu laku? Bilal kok gak rere ini, Bilal kok gak rere. Ya dulu gini ya kefiannya karena dulu gak ono HP kan, gak ono WA, ya ono. Nabi itu di dalam. Terus kalau Bilal mau adzan itu Nabi ditotok dulu. Jadi Bilal sebelum apa? Adzan ditotok dulu. Asolat ya Rasulullah, asolat. Tapi itu praktek nona ya. kiai. Nona kiai mau dua dok, dua dok, Ih, sholat ih, sholat. Oh, nak wong Jogja dineng deh, ya. gak ada akhlak. Ya. Emang dulu gitu noto. Secara nih noto itu karena ashabu rasulullah ya krouna bil adofir, no ya krouna bil adofir. Jadi nak noto jalur nabi nggak gue kuku ya kayak gini gini. Orang mau oh, itu kampanye itu. Seguyu gue lah aku. Tapi jelas awal dilawan umat dilawan. Tapi pemimpin kok ngelawan ngelawan umat tem dewi malah repot men. foto foto di ini. Tapi ya oleh wae dunia nopo. Jadi kan sabar saya ya krouna nopo. Bila itu Nabi Dawi asolat. Ibu nak bila itu sapa ini Rasulullah itu mau kamar. Ketika Bilal datang sudah mulai notok. Itu Nabi ingin ini cepat Bilal cepat adanya ya dolan sholat Arif Nabi sholat kalau aja apal Arif naya Bilal di sholat Arif naya Bilal di sholat Aku istirahat no, tak nang sholat Aku istirahat no, tak nang sholat Jadi semua ketakutan Nabi, semua kegalauan Nabi, naik sholat itu mari. Karena tadi manusia ini kan di sekelilingi masalah-masalah dunia. Tapi apapun masalah duniawi itu sebenarnya masalah yang kita menghadapi makhluk. Ngadepi nopo? Misalnya saya punya takut sama Zaid, kan ya tetap ngadepi makhluk. Saya takut tidak punya uang, ya ngadepi makhluk. Semua ini kan cemen, akan luruh di depan kita takut Abi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setelah kita sholat, berarti Allah akbar min kulli syai'in. Allah akbar min kulli syai'in. Allah lebih besar, lebih agung ketimbang apapun. Sehingga akhirnya semua masalah yang terkait makhluk runtuh semua dan kita sungkeman nyaman di depan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mulane wa qurratu aini fis sholat. Aku nak sholat wa ayat. Mulane darani as-sholat rohatul mukmin. Istirahat wong mukmin adalah sholat. Aku ora malah turu kemulan bareng sholat. Aduh iso-iso sholat baru maghrib lagi mangan kulo dari isa. jadi ora oh, kok bermakan Lek kelakuan ngono kok daftar wali ya serata tompo yakin. Aku cara KPU ne wis serata tompo. Tapi aku selalu disuap gampang kok tak saya. Oh, berdasar kemitraan wah. Aku tak ngelamar sih jadi kertas wali kok gue daftar. Kok kira mati memenuhi syarat-syarat berdasar pengkronian wah. Tapi kok wali kok kroni ora wali kan. Jadi yes. Tapi yes, daftar wae tompo bu ora daftar. Nak menawa napa? Nak menawa ditompo to diguyu kemungkinan yo. Age age diguyu apa ditompo? Oh diguyu. Wong kabeh ana kriteria no. Mulane wong nak tambah alim, tambah ngerti nak Rasulullah itu bener-bener Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampean tak bantu. Kulo nggih ngerti jenengan wis iman mbek kanjeng ngerti. Cuma dibantu nganggo ilmu. nopo dibantu nganggo ilmu piye-piye syarat iman gua ilmu fa'lam. no el mune anahu la ilaha illallah. Jadi Nabi nak sholatnya Ya mau sangking nyamannya Nabi nak sholat itu ketika Aisyah secantik itu turu itu neng harpe. Melumah turun nih Madep langit tuh, jauh jawa, jauh Melumah. ayu Aisyah. Itu ya Nabi ya tetap sholat. Sampai dari Aisyah. Nak sholat sholat Sampai aku keturun. Ya turu tenan akhirnya. Ya, bojo elek ora kok nanti semua ya. Ben ngono tetep. Ora digo kata tetep apa tetep go. Over ya tenang wae. Terus dari Aisyah kenangannya nak beliau sujud taingker. Taingker jadi ditarik sujud. Ya dan tengah tengahin Nabi. Nah Nabi bersujud, Nabi ngatek tak slonjornya menaik. Itu dari Aisyah. Pas tak slonjorno itu aku nganti keturun. Saking suwene ngadek kanjeng Nah kue rakan rakober, kan mukul hudok. <laughs> Dari cara sing sholat kue, Aisyah ya rakober turu, mereka ya Tadi <laughs> kan ketika di diselonjorno itu Nabi ngadek meneh sholat. Lah sing dramatis apa? Ketika disaksikan ternyata hatta waromat kota marunganti dalam ane pecah bengkak. Coba kayak apa seorang nabi? Memang yo ya nyaman tenan nabi sekali sholat. Nah, cucunya sing masyur niru saya Ali Zainal Abidin. Kalau nanti diceritani bapak. Kalau jauh gede mawon ngerti itu ada di beberapa kitab. Sebelum itu saya diceritani bapak. Bapak diceritani Mbah saat jani wali-wali ku ora nur. solat niat 1000 rakaat ora Saya ulang lagi. Sebenarnya wali-wali itu rawon solat niat sewu iku eh, rawon Nah Nak kowe kan gak kita warai dosamu witir, dosamu traweh. Traweh apa sing kelakuan dosa iku kowe ora kok traweh. Kowe kan nganggep traweh serong 20 rakaat. Maka kamu bikinlah satu cara yaitu percepatan jadi apa <laughs> ini elekmu itu ya, kelakuanmu elekmu itu soalnya apa ya tuh maksudnya kelakuanmu itu apa ya, ini ya kau kan ngerti sholat raweh kan 20 maka harus ada solusi apa percepatan terus pilihannya nah model endo kan kulhu di rokat kedua ya main kulhu sampai malaikat ngerti wah mesti kulhu deh <laughs> jadi Mulane mau kulhu kok iso omong-omongan mbek surat liyane, wah surat paling keren digo terus. Jadi surat ya ada, oh, digo tapi niate elek ben cepet. <laughs> Nanti kagak tapi niate. Maka disusunlah apa? Sistem percepat. Sehingga ada yang memecahkan rekor 8 menit ya. apa? 7 menit atau 8 menit. Nah, Nabi kurang ngono kan dewi Bapak enggak. Jadi Said Ali Zainal Abidin sebenarnya ingin sholat hanya dua kali. Saya ulang lagi. Ya, Ingin sholat banyak Tapi beliau Allahu Akbar terus in. Ini tuh nyaman. Saking nyamannya setelah dia salam, Ya Allah matur nuwun jenengan kok nedir kula salat, matur nuwun sangat jenengan nedir kula sujud teng jenengan sebagai bentuk syukur kula kula badhe salat malih. Allahu akbar, salat syukur. ya jadi beliau tidak tahu kalau mau seribu rakaat, makanya beliau nggak bikin cara percepatan. Kita ya, warai beda nih wali mek wali. Saja nih ya wes karuan beda mau cerita ayo. nih rasa di beda no ya wes beda. Ya berarti kan sudah jadi dua, sekarang tambah dua lagi empat. Selamat. ya Allah matur nuwun. Karena saya bisa mensyukuri nikmat engkau sholat. Maka saya mau syukur lagi. Sholat mana? In lagi, nyaman. Itu tahu-tahu seribu saya ini cerita bukan sombong tahadus. Saya pernah ngalamin itu kuat seratus. Mungkin seumur-umur ya bisa ikut tok. Karena baleni niat berarti gak keren ra oleh. Wong para pangeran syarat itu isak no Bronto. Nah, cuma kan saya tadi Zainal Abidin kan orangnya sering bronto sehingga sering melakukan itu. Nah, aku yang kok niru-niru. Oh, itu modus itu maksudnya. Aku, wah, ben keren kok saya tadi Zainal Abidin. Jebule bikin percep percepatan. Terus ngerti nak sewu, dimulai jam biru nak sewu. <laughs> eh, sekolah ini nakal jam pak jam 11 bengi misal. Mau pisik, mau vitamin C. <laughs> Warung sewu jebule kok sak jam baru. <laughs> Saya saya tadi sinam itu no, orang ngerti-ngerti dia gak bisa menghentikan sholatnya kecuali ono adan su, su. karena dia nyaman. Niku tuh ono murid badim yati pada gelam terus janggal sholat badim. Kurang kesel ya suami sholat. Kono iku ora kowe dul dul. Kono ya nyaman ae malah kono bingung. Jagungan orang kesel iku apa wae. <laughs> Mbah kula mbah kandung sange bapak. Kula nak sange bapak itu buyut-buyut kulo iku model-model model-model wali, model-model seneng pirang. Mbah kulo nak gugah kulo subuh bapak-bapak, e nak gugah. Wong kok turu terus orang kesel. jadi dia ngerawang wong turu iku janggal. <laughs> Ono sak urip ya sholat Mbak kula poso terus ngantos kapun itu poso terus. kapun itu pas poso. Bapak-bapak wis ya, sholat terus dengan itu Ya kenangannya ke. Kenangan kulo tiap mriku <laughs> mesti pas sholat dengan sholat Nah orang-orang seperti itu saya ulang lagi ya. Jadi jangan kira Said Ali Zainal Abidin itu niat saya itu buatan. Nah sampean kan enggak, ya mau ngerti nak api rong pulau, saya ulang lagi maka diaturlah sistem percepatan sampai surat biasanya rokaat pertama orang di Jogja mulai alhar iya alhar jadi harus dihitung Warga <laughs> rugi, ketemu apa kok suwe-suwe kok kaya rugi. Nah sing nom-nom ya ngono membandingkan sekian musola dan masjid. Mana yang tercepat maka berlabuhlah ke sana. <laughs> Waduh bulet ya kene. final makmum bal imam ini Ono sing ngengkek hataman Quran, tambah repot meneh. Kulo ge nate modok teng Kudus. Tenggene buyut kulo teng Damar, malah bayar meneh. Latihan khataman sing imami kancane, makmume kancane, kiyaine iku salat nang menara, nang menara. Bareng liko umi ya kilun dari murid dari santri sing makmum ya tafakkur sing imam gak tru ya kilun. <laughs> makmume ra trimo ya tafakkur mereka makmume be imam padha-padha latihan hafir. Terus akhirnya batal sing mamu kan delok Quran Warga empat belas kok mulai kaum minum boy. Ya tak fakarun, ya tak tapi sampai buah bonus pokoknya orang piro. Nah gitu. makmumnya ilinge ku ya kilun. Sisi tak ilinge. Tanda tanda lagi. Akhirnya keputusan delok Quran. <laughs> Cari imam, yo ditelok. <laughs> Let's go batal orang. Sholat kok bantah bantah Jadi bodoh ini. Yesus bodoh api ya, no air. Penting nanti semua latihan rabu apa. Sesuai ini, gini. hari kedua ketiga, orang kesepakatan. Lah salah ora salah dari no, ben cepet. <laughs> Wah, ini malah repot meneng. Ajaran kok ngono tadi. Mereka nak cilik, malah suwi. Sebelum aku kuwi, penting nang bar. Repot. Repot. Kalau ini malah ya. Jadi satu saat malah bapak kulo nih nak ijazah kulo. Ku sementing urip ku seneng. Mbah Mun guru kulo ki ngoten urip ku seneng. Seneng selain gak kemrungsung ben kita itu iktifak ngalap cukup seneng mbek barang halal insya Allah dijauhkan dari kepengen seneng nganggo barang mak mak menuso itu sistem rohaninya tuh banyak sekali sama tak beda saya Misalnya rohani kita, ngeke duit rondo sepuh elek, sepuh elek. ngeke duit rondo satu sewu yo seneng ya. Ketika can nom nom misalnya ngeke wong ayu sing krono nafsu satu sewu yo seneng. Tapi sebetulnya sistem tubuh kita ini punya sekian banyak rohani yang dengan melakukan ngamal apik senenge yo ora kalah mbek sing lakoni mak. Maksudnya. Orang sing delok dangdutan seneng hura-hura. Itu ya gak bisa ngalahkan sing teko ning acara istighosah, buat acara toreko sing sampai nangis. nangis. Tapi aja modus lho nangis ya. Ngomong nangis tenang. Artinya jangan pernah kowe nganggep nak maksiat kowe nyenengno tinimbang to. Mari kulo bikin gerakan seneng. Ya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika fal Terus apa dawuh huwa khairum mimma yajmaun. Kesenangan yang karena taat itu jauh di atas yang mereka lakukan. Nanti kulon termasuk kiai sing fanatik, urip kudu seneng. Lane alam nasroh lah kan apa? Nak menawa barokah seneng mbek taat iku kita tambah hari tambah jauh dari seneng yang berbau apa mak ini mas nabi wa qurratu aini fisso tapi sing koyo saya denal ya bikin kuasa kalau bayang, kalau nanti kuat satu. Bariku pun pun ya memang mungkin kelas saya ya 100, tapi kalau nanti sholat dua rakaat, ya tentu itu sholat sunat. Kemudian saya merasa nyaman, sholat lagi dua rakaat. Tahu-tahu kira-kira jumlahnya 100. Tapi pokoknya sementing kita tahu. Tapi tadi saya juga agak ngerti, karena gue kan gak target. Jadi gue itu kayak multi level. Anak target, anak poin, kemudian bikin sistem percepatan. Ya akhirnya Allah itu rapati eling, eling gak wong terawih terawih eling Allah terus aku tak jawab. Nah imamnya malah ngiling ngiling wis piro ya, nang keluar. <laughs> malah orang sing kurang ajar, wis piro nang keluar. Nek <laughs> wis salat gak wedi keluar. Ngono, kakuan kok ngono, salat kok wedi. Gue jajal imam-imam yo. Ya. Sekali-kali iku nak ngasiri traweh ning mau coba. sing ngasiri itu dongo. Antarane traweh mbek Iku iku nak jajal ya jajal. Kowe ngimami, entah cilik-cilik iku nang tone masjid. Ngimami kurangi patang rokaan kok terus gak ono sing dirimu. Mergo butuhe cepet. <laughs> Tapi jajal luai, barong pulau terus kayak ngadeng pun <laughs> Karena mereka wis orientasinya itu cepet. Lu kalau bolak-balik bar aku kan gak tau ngimami bar Imamnya kurang patrok rakaat dari bocah-bocah Kita ngopo kurang pernah wis. Tapi sekali-kali dijajal wis pulau kula itu donga. Rata-rata makmum wis siap donga terus wes rata lungguh, ngerti. Ayo makmum lho rata-rata naik sampai itu, nggak? wis genti lungguh to. Genti wis ngerti rame bar terus jajal kayak bebo Mas tami bebo kayak ngadeg apa? Oh, mas, mbon, mbon. Kok wis do kesemsem mbek jenenge wis bar wis. Nah itu Bardino mbek Said Ali Zainal Abidin dia ora kepikiran ngebari salat menawa malah ra roh carane ngakhiri sholat. Maka tidak tahu akhirnya sholat kecuali dengar azan subuh. Jadi Rasulullah iso ngendekno sholat, iku mergo kekuatan. Loh, jebule wis subuh, aku kudu siap-siap sih. Kowe ora usah didekno subuh wis. Wadik dhewe, no. Ya Allah, ya Allah. Wae musola nih kampung nih saya wis. Wong nate <laughs> kula nate neng lasem dolan. Imam sing biasa cepet itu ndelalah iku gak teko. <laughs> Sing teko mbak suwo, tanam nunggu. Waduh, obah iku suwi. <laughs> ya si gurih gurih termasuk kula zaman di Cendom zaman di mondok. Duh, Gus kok ganti baju suwi. Lah piye mire aku. Kadung ning kene. Repot. Aku cewek nanti ragu, wih, semua tok cuma pete gue. Suara mana aku mutak surah ada surah cocok barbir barbir. Pokoknya yang jelas itu ayat terakhir ya. Eh? Wah, oh, Wanan warisan anin naim iya, <laughs> mau balik ke mubaleke mau adine mau ngenteni anin naim iya, wa akbar. Dudu sak wae. Oke. sing wolu diperdebatkan. Iya, oh iso walu wolu model ngono? Sing sitok apa artinya sholat gak tumanina bantah-bantahan. Yang salat krana Allah kok sing biji beda Allah kira sampe lo bantah-bantahan aneh-aneh kowe. <laughs> Wong wilayah pangeran opo berdebat Mana sepuluh pitung menit terlalu cahaya, Allah. Aku dulu nonton syutingan yang TV. Nanti salam kok abung-abungan. <laughs> Mereka sing sitok itu nganan, sing sitok ijek kiri. <laughs> Mereka sakit bingung itu. <laughs> Aku delek ya Allah. Oh, no edonya ya. Muka-muka Ramadan ini terpecahkan lagi. kan <laughs> rekornya terpecahkan hitung menit ya. Dan aku pengen ya, biro. Lima menit sanggup. Apa buat pecah no model saya tali Zainal Abidin traweh, raiso ngakhiri kecuali azan subuh. Wah, udah di berita internasional tenan. Jebule berkau turun aku ya. Orang Arab perkara in ya saya tahu Ali Zainal Abidin. Mau saya tali zina lebih dini orang kuat. Kalau gak ada dungannya beliau, memang nggak mungkin beliau tidak kuat. Karena memang dari potongan-potongan doa itu kelihatan sekali kalau beliau ini. Nyumah mantenan dari pengiran. Saya di Arafah ya baca doa itu di masjid Medina bahkan ketika di mana-mana saya baca doa. Jadi kalau kalau sudah mobil pengiran nyifati pengiran itu luar biasa kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang mereka ikroh ikroh atau orang-orang orang suci jadi gitu tak warai gitu kalau nanti Rian didawi bapak terus gede-gede ngerti memang beliau-beliau itu tidak pernah sebenarnya ingin sholat langsung sewu rokaat tadi sholat dua rokaat bangkit ya? kemudian merasa nyaman terus mensyukur mensyukuri mensyukuri merasa nyaman dan syukur syukur lagi setelah syukur syukur tahu-tahu jumlahnya ya memang benar-benar semua ini praktis sholat nyaman betul. Ibu ya, lebih fadlillah wa rahmati fa dzalika falyafrahu. Sebagian ayat disebut kulillah wis aku iku iman be Allah, urip be Allah. Sumadarhum fi khaudihim ya la pun wis wong liya biarno wis. Kamane darhum biarno wae dunya iku kowe urip bebek napa? Pamir. Mun kula terusna. Ruya dan no opo anda sak temne kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi kulum riin. Utai saben-saben awawa aniku fidil di sodakoti yang dalam iup-iupane sodakoi. Apa nak cara bahasa Indonesia apa iup-iupan? Naungan, naungan sing dadekno gak panas yo. Wis pokoke ngene. Setiap seseorang itu dalam naungan payung apa? Sodako. Hatta dosi sigoden putus nopo kena nas antara ane manusia. Maksudnya ngerti ya, ketika menunggu Kodoi Allah itu kan sering itu kan power kenal, puar banget. Terus panasnya kok Dalam panas yang super panas itu mau beja-bejane wong sing sering sodako karena dipayungi mbek sodako sodako ya masyur itu kan ada tujuh orang termasuk sabatun yudilluhumu wa fi ya yaumaladilla illa dilu termasuk Imam Adil mulane ya kemarin gedeng presiden menteri gedeng pejabat nah pas adil ya termasuk untuk jaminan untuk zil napa dan masuk wong soleh, wong larat sing sabar. Sing angel sing nomor itu calanang enom dijak cahayu gak gelem aku angel rasa buat jajal yo. <laughs> Buat jajal gelem tenan malah tak kebal wa mina minkum. Jadi syaratnya kudu apa? Uripem tau dijajal apa? Disenengi Wong itu ayo ono tambahan Nabi. Wah, wah wong wit. Wong lanang dijak wong wedok. Ayo. Ora kowe sing ngejak lho dijak. Nak ngejak kan spekulasi gelem tau ora. Iku kan wis nervous apa? Iki gak kue dijak wong ayu. Nah ngejak kan ijek uji nyali. Iya nak aku kono gelem nak ora. Iki dijak. Dijak terus kue muni ra gelem. Tapi udah jajan, Gue jajan ya ora apa-apa iku langsung pitu. Tapi aku gak yakin iku lho. <laughs> gak yakin gak lulus iku. Iku apa? Da'adhu bu imro'atun datu mansibin wa jamal. Wong wedok ayu terhormat. Lho anak lonte kan ngajakmu mergokon bayar kok iku ora orang terhormat, maksudnya orang normal orang orang terhormat. Gelem mergo roh kowe. Terus fakola indah nah, aku gak aku seperti pangeran. Tapi rasa jajal ubah ya, gus resiko, resiko. Satu kau jah gampang di bang apa jajal memang loh. Serasa dijajal. Ruang riwayat yang hadis soal Imam Ahmad Imam. Waru ya lan den no apa anda usah tenan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi ma min abdin. Ora ana te kawula ta sedekah ingkang sedekah sapa abet bi sedekah ten lan sedekah. Ya betul sih, kang goleki sapa abet dia kan sedekah goleki wajah wori ing ridane Allah taala ila kala kecuali dawuh sapa Allah Allah. Umat kiamat ing dalam dina kiamat dawuh ngene. Abdi Utani falan uhkirokan Mana gigi ijazah tenjenengan gih nak sodako, ikut niati bahwa bukti kamu duwe arep arep neng rahmate Allah lewat melakukan suatu sing dianjurkan Allah. Jadi itu sodako misi antaranya. Ya kalau balen male. Sodako itu aja kue niat nyuwun sewu. Wong fikir tak sodako ya ben kelar mangan. Oke niat itu baik. Tapi kadang-kadang kumo luhur seakan-akan kamu yang mencukupi orang fikir itu. Padahal sing nyukupi manusia kabeh namung Allah Subhanahu anggap aja nak sudah kau bukti kue rojak arab arab rahmati Allah lewat amal sing dianjurkan Allah. Melani ketika ada orang sodako, Dewi pangeran begini. Abdi tika ulo ingsun urau jauta. Iku arep abdi duh kaulo ingsun. He laku. Ketika kue sodako rak rau jauta arep arep siro ni ingsun. Falan uh kiroka. Mongko ora bakal nyepele no ingsun kain siro. Ini lengi lengi Dewi gaji nabi sebuti. Ketika seseorang sodako dan nanti ketemu Allah, Allah ngendikan dia, Wahai hambaku, kamu sudah kau tadi kan karena berharap rahmatku. Maka kamu tidak akan saya sia-siakan. Pasti terkabul arparpem neng rahmatku. Itu mbak Nyun Sewu gerakan-gerakan LSM sing Nyun Sewu sing tidak pati islami. Kan alasannya kan mencukupi orang miskin, menolong orang miskin. Semua itu Nyun Sewu tidak ada kontrak Ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasusnya sosial, empati. Yang didewa-dewakan itu sesuatu yang nggak nyebut Allah. Karena empati, karena sosial, karena kemanu ya Kita ini orang mukmin kalau melakukan baik ya karena Allah. Paham ya? Bukan karena kemanusiaan, memang karena Kalau karena kemanusiaan itu suwe mau, wah serata urusi ora kelar mangan. Terus akhirnya kita ada kumo luhur, ada mental fir'auniyah, napa? Fir'auniyah. Yang benar ya seperti ini. Ketika seseorang sodakoh dan nanti ketemu Allah kata Allah gimana? Abdi kau jauh falang falan uhkiroka. Eh kau laku, kamu benar-benar berharap rahmat. Ketika seseorang sodako kan ingin diampuni Allah atau ingin ini barokah atau barokah sodako iso mlebu suar, semua berharap neng Allah. Dan syarat Islam sing bener itu memang arpa arepe krono Allah. Jadi kena sudah kau ngomong miskin ini orang sarap arep mengentas kemiskinan iku ben sing ngomong menteri, paham ya? Nah kita kiai sudah sodako bentuk ridani Allah. Kiai kok malah-malah ngomong, kita sudah kok biar ngentas kemiskinan. Itu menteri tenaga kerja atau menteri apa? Kira usah melok ngomong ngono. Paham ya? Maksudnya menteri ya pantas sih ben ngomong ngono. Mergo oleh kamu. pokoknya uang Islam nak apik tetep kontrak pertama mergo Allah Subhanahu wa taala mlane abdi roja utani falan uhkiroka. kuwi sedekah ora ya, mergo arep-arep tak ganjar. Ya saiki ra bakal tak sia-sia. Mergo agama iki segala kebaikan ngendikane Allah limangka na yarjuha wal yaumal akhir. dadi kowe nglakoni sedekah nang miskin yo ya biar untuk ridane Ojo niat ngetas kemiskinan, gue sesuai kecewa. Tak rewangi ini wong miskin tetap pakai, leren-leren. Oh, sesuai kan. Ngetas kemiskinan Indonesia kakuati, hati, semangat presiden biro. Apa tahu terentaskan? Ya tidak. Ya kadang orang rakyat sing ternyalah no presiden, malah keliru meneh. aja kok no. Ya ora usah ngono. terus dia kan biasa wae mulai disian orang rakyat itu ya baik-baik saja. Ya sudah kok niat gue golek ridane Allah. Justru niat ridhani Allah itu ora bakal ngundat-ngundat, ora bakal mencibir, ya ora bakal putus asa. Mergo ridhani Allah tidak terba terbatas. Nah, tapi nak kowe niat ke, kemiskinan, kalau nyatanya tidak terentaskan, terus kabeh mbok lereni. Program yang tidak berhasil ternyata tidak terentaskan. Malah ra karuan. Ya tapi nak pejabat mati, kula lah setuju. Nak pejabat nak kowe kan ra perlu ngomong. Kalau ngamal ya ngamal. Berdasar kita ngamal mergo yakin ini Allah ya limangkana rujuwoha wal yaumal akhir. Lagi nah, abdi ya ukir. Cung kowe sudah kau ora perkara arep rahmatku. Tidak akan saya sia-siakan. Amal kamu pasti saya terima kata Allah. Nah, di antara bentuk terimanya apa? Haram tu jasa daka alam nar. Kata Allah apa? Haram tu jasa daka alam nar karena tadi karena Allah. Coba kalau sudah kau karena ngentas kemiskinan, kemudian karena tebaran politik tambah. Tapi ini enggak karena Allah. Makanya Allah ngendikan haram tuh ngaram lo ingsun. Jasad daka ing jasad siro ala nar gantasin rokok. Aku bilang ke neraka supaya tidak makan jasad kau. Haram rokok doyanku. Dan rokok nanti haram lo ya terserah doyan. Rokok itu ya bisa dua pikiran. Mencari di mana pangeran haram kemangan zaid dia enggak berani makan saya kayak kue haram mangan celeng kan kok terus kamu tidak makan. Nah, sing repot kan ngene, bareng kue liwat halal. Wah, semangat neroko. Karena neroko hanya makan yang halal. <laughs> Jadi istilah pengiran ya haram tuh jasad dagang alana. Neraka ini tak haramkan makan jasadmu. nanti orang bakal melebu nawa neraka. Wadkhul lan melebu siro min ayi abil jernati saking endi pintu suarko. Sita karsiro dan kamu silahkan milih pintu surga yang mana. Bismillah sing parek ning arepmu wae, gak usah milih jajal sing ado. Engko kepleset cebokne malah. <laughs> Kok ngamal pas-pasan wae ada kok. Ah, Ata jajal pintu sing eko. Lah kira-kira antar pintu swarga kan waduh. Wong swarga iku wedi. Waduh ngamal pas. Sandra terus Kok nak kon ngono kan langsung mlebu rasa, usah. Lah pintune pundi mawon Gusti? Ono sing kono kan. Jajal. <laughs> Kayak iso balik malah. Pokoknya langsung apa? Mlebu sing seneng arepmu. Wadkhul lan mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking diwae pira-pira pintu swarga sik takarep sira. Rawang wonten hadis Ibnu Al-Alim